معلش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلوم في الدارين آمين وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail hatta tatlu asyamsu min maghribiha rawahu muslim wa ana bi musa abdillah bin Qaisar al anhu 'an nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda inna allaha ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> yapsutu yadahu menghamparkan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Bilaili ada di malam hari. Liyatuba musiun nahar untuk supaya bertobat musiun nahar orang yang berbuat salah di siang hari. Untuk menerima Tobatnya orang bersalah di siang hari. Wayab sutu dan menghamparkan yadahu tangannya Allah Subhanahu wa taala hari di siang hari liyatuba untuk bertobatnya musiul lail orang yang bersalah di malam hari. Hatta tatul asyamas sehingga terbit matahari min maghribiha dari tempat terbenamnya matahari. Hadis ini ada beberapa poin ya. Faedah pertama. Isbatul yad lillah subhanahu wa ta'ala. Allah itu mempunyai tangan tapi bukan tangan eh, tidak tidak boleh kita mengkiaskan tangannya seperti makhluk yang mengetahui tangannya Allah ya Allah sendiri. ya di Allah fauqa aidihim dan seterusnya. Matikan semuanya. Nah. Kalau kita mendapatkan misalnya wajah Allah, tangan Allah atau yang lainnya Jangan kita tadi itu ikut campur urusan itu. Kita percaya dan gak usah kita bayangkan. Yang wajah Allah itu begini, tangan Allah itu begitu. Ini akhirnya kita terjebak dengan tatsim. Menggambarkan Tuhan dengan bentuk. Ini arahnya bisa ke kekufuran itu nantinya. Nah, itu karena itu ada aliran-aliran ya seperti Wahabi itu masih ada tatsim karena masih berani menggambarkan Tuhan. Sampai di, mereka menyatakan Tuhan itu di langit. Hah? Tuhan itu ada di langit. Ya bawa dalil. Bawa dalil dia. Cuma ya begitu. Dia ngambil satu dalil membuang dalil yang lainnya. yang yanzilu ila samai dunia, inda thuluthul lail akhir. Allah itu turun ke langit dunia ketika thuluthul lail akhir. Hmm? Wah itu turun dari langit tujuh itu ke langit dunia berarti seperti turunnya dari loteng itu berarti. Istawa al arash Allah itu bersandar ada di arasnya. Ya longgong ini iki Gusti Allah. Ini bisa ke arah kekufuran hati-hati. Ada lagi yang juga menafikan, meniadakan semuanya. Itu juga nggak benar. Allah menyalakan nyatakan ada yadahu, ada wajahu ada yang lainnya menafikan, tidak begitu, tidak begitu. Ini juga tidak benar. Karena itu ulama itu menyatakan kalau urusan sama Tuhan la ya'lamu hakikataha illallah. Tidak mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Allah wis ojo banyak komentar. Percaya tapi jangan kamu bahas. Berarti itu bukan ilmiah lagi tapi itu termasuk iman. Ada lagi yang mentakwil. Nah, mentakwil itu bukan berarti meniadakan. Bukan berarti meniadakan mentakwil itu. Dan takwil itu dibenarkan dalam agama. Dalam urusan Al-Quran. Ditakwil itu dibenarkan. Buktinya apa? Dalilnya apa? Dalilnya doanya Nabi kepada bin Abbas. Allahumma faqih fid din Wa ta'wil. Berarti ta'wil itu direstui dalam Islam. Ta'wil itu dibenarkan. Ada lagi menyatakan yang dimaksud ya yadahu Allah menghamparkan tangannya ini. Yang dimaksud adalah kinaya an basti rahmatih wa saatiha Artinya Allah menghamparkan rahmatnya. Allah itu maha luas rahmatnya di malam hari menghamparkan rahmatnya di malam hari untuk memberi kesempatan orang yang bersalah di siang hari bertobat. Begitu juga di siang hari. Dua jalur yang benar dari itu. Satu, tidak berkomentar. Ditafwid kepada Allah, arti sebenarnya Allah yang maha tahu, bukan ngartek-ngartek no dewi. Paham ya? Yang kedua, mentakwil dengan yang benar. Nah, itu sudah, satu di antara dua itu pilihan yang nggak boleh, yang lainnya. Mereka mengatakan tidak boleh ditakwil. Ya ini harus kita kita apa namanya? kita tetapkan kepada Allah. Bagus. Cuma setelah itu, ya berarti Gusti Allah itu lunggu di kursi ngono iku wis. Ndak ngadeg-ngadeg berarti. Ya Allah itu di langit. Lah, ini bukan berarti tafwid kepada Allah, justru dia telah mencampur aduk arti yang sebenarnya. Lo nggak tahu artinya hakikohnya dengan sebenarnya kok dia tadi itu logikakan dengan akalnya. Ini ya benar ini. Yang dipakai dalil Imam Malik. Padahal dalilnya Imam Malik, ucapannya Imam Malik itu dalilnya kita. Imam Malik pernah ditanya tentang istiwa. Allah itu istawa al-arsh. Maka Imam Malik menyatakan al-imanu bihi wajibun. Wassu'alu anhu bid'atun. Wal ingkaru uh, eh, apa? Ya, wal ingkaru alaihi kufrun. Mengimani tentang istiwa wajib. Tanya-tanya gimana istiwanya Allah bid'ah. mengingkarinya adalah kafir karena sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Tumastawa al-arsy. Loh, dalil ini dalilnya kita Asy'ariyin. Coba perhatikan, iman kepada istiwa itu adalah apa? Wajib. Tanya-tanya membahas masalah istiwa bid'ah, tapi mereka membahas jelas. Ya berarti Gusti Allah itu ngene senden. Lah. Kok sendene awake yang kursi ngono? Ya ndak bener. Ya ini yang beda. Bukan dalilnya mereka, dalilnya kita ini. Mengingkarinya adalah kufur. Karena itu ditafwid. Kita pertama percaya Allah al arash, tapi yang mengetahui hakikat istiwanya Allah adalah Allah. Allah. Begitu maksudnya. Nah. Yang kedua, hadis ini mengartikan hendaknya kita kalau berbuat salah nubadir tidak taubat segera bertobat. Musyu'lal liyatuba eh, eh, apa liyatuba musiul lail. Allah itu mengamparkan rahmatnya di malam hari untuk memberi kesempatan Musi nahar cepat-cepat bertobat di malam hari. Demikian juga juga sebaliknya. Kalau inti berbuat salah cepat disusul dengan tobat. Siang hari salah, malam tobat langsung. Malam hari salah, siang tobat langsung. Terus demikian. Jangan ditunda sampai dua hari, tiga hari, empat hari. Karena itu Allah menyatakan dalam Al-Quran ya, wasari'u ila ma'firatim rabbikum wa jannah. Maghfirah dulu. Karena yang menghalangi manusia ke surga itu karena dosa. Yang menyebabkan manusia itu terhalang masuk surga itu karena do, dosa. Karena itu jangan inti ke surga dulu ini tidak bisa. Ila maghfiratin dulu untuk mendapatkan maghfirah Allah. Ya lewat amal ibadah dan taat kepada Allah. Nanti baru masuk surga ilal jannah tapi tetap maksiat kepada Allah. Maghfirah dulu untuk ngelebur dosanya ente. Gimana dapat untuk maghfirah? Ya taubah ilallah subhanahu wa ta'ala dulu untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Kemudian Nabi menyatakan Allah itu menerima taubat hamba sampai tatru asyam sumi maghribiha. Matahari itu terbit daripada tempat terbenamnya sebelah barat tadi terbit di akhir zaman itu. Kalau sudah matahari terbit ada di sebelah barat, berarti pintu tobat ditutup oleh Allah. Saat itu orang istighfar model apa, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Jadi nanti itu di akhir di, di akhir zaman matahari itu terbit dari barat. Sampai istiwa di tengah-tengah. Kembali lagi ke arah barat. Hanya hanya satu saat itu toh. Bukan berarti setiap harinya terbit dari barat. Enggak. Hanya hari itu aja. Hanya hari itu aja. Nah, saat itu ditutup. Ada dua hal yang ditutup tobat itu. Pertama di akhir zaman matahari terbit dari barat. Kedua ketika manusia mau mati rohnya udah sampai kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah itu menerima taubat hamba semenjak rohnya belum sampai kerongkongan gitu. Nah, sebelum itu terjadi ya tobat to bendino. Hmm, jangan disia-siakan itu waktunya. Wallahu alam.